بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الامين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد hadirin جماعة مسجد الأخوة di Jalan Wastu Kencana Bandung Para pendengar radio beberapa radio sunnah dari Radio Raja Bandung di Juna AM ataupun para pendengar melalui streaming melalui channel YouTube dan channel Facebook Radio Raja Bandung. Pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio RIS di Kebumen Suara Kalbu di Jayapura, Irian Jaya, Radio Amuba di Pangkal Pinang, Radio Hidayah di Pekanbaru, dan berapa radio lain yang juga ikut gabung dengan siaran kita sekarang ini. Alhamdulillah, sore ini kita jumpa untuk melanjutkan kajian kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah Fil A'malil Qalbiyah Menyangkut amalan hati Kemarin kita sudah selesai membahas Salah satu amalan hati yaitu takwa. Sekarang kita masuk kepada amalan hati yang berikutnya yaitu ridho Kita sering mengucapkan kata-kata ridho tapi seringkali tidak faham benar maknanya sehingga kadang salah dalam penerapan. Apa itu ridho? Dijelaskan di dalam kitab At-Ta'rifat At-Ta'rifat semacam kamus bahasa Arab atau ensiklopedia ya Sama dengan lisanul Arab seperti itu Ketika membahas masalah ridho. Al-Jurjani menyatakan ar-ridha sururul qalbi bimuril qada. Makna ridha adalah senangnya hati walaupun pahitnya ketetapan Allah. Kita sudah bahas tidak seluruh ketetapan Allah itu manis. Tidak seluruh takdir Allah itu membuat kita senang, membuat kita bahagia. Ada ketetapan Allah yang membuat kita sedih, membuat kita merasa kebingungan, depresi atau yang sejenisnya. Yang kemudian itu disebut dengan sebutan takdir yang buruk. Istilah takbir yang buruk ini istilah Nabi saw. wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian atau kamu beriman kepada takdir Allah baik yang baiknya ataupun yang buruknya. Makna buruk adalah buruk menurut pandangan manusia yang mengalaminya karena menyebabkan dia sedih, menyebabkan dia depresi, menyebabkan dia tidak bahagia, menyebabkan dia menderita. Karena itulah maka diistilahkan dengan istilah yang buruk. Ketetapan Allahnya itu sendiri baik. Tidak ada yang buruk. Jadi buruk itu menurut sudut pandang manusia yang mengalaminya sama dengan umpamanya seorang pasien karena dia ada penyakit datang ke dokter, dokter memberi keputusan yang membuat si pasien menderita. Contohnya harus disuntik, menderita apa tidak? Ya menderita. Suntikan karena ada unsur penderitaan bagi si pasien dianggap buruk oleh si pasien suntikannya. Tapi ketetapan dokter ketika menetapkan harus disuntik itu baik apa buruk? Baik. Karena ada kebaikan di balik suntikan itu. Setelah disuntik menjadi apa? Sembuh dari penyakitnya. Kadang lebih dari disuntik harus diinfus. Kalau disuntik kejauh beberapa detik ya, kalau diinfus berhari-hari. Kadang harus dioperasi, kadang harus diamputasi. Semua itu menyakitkan, semua itu membuat si pasien menderita, makanya dianggap buruk. Tapi ketetapan dokternya itu baik demi kesehatan dan kebaikan si pasien di masa yang akan datang. Nah, sikap pasien kepada keputusan dokter yang menyakiti dia seperti suntikan atau operasi itu yang disebut dengan ridho. Walaupun tahu itu sakit dia siap untuk disuntik. Walaupun diinfus itu menyakitkan dan bikin pegel dia siap. Walaupun umpamanya harus dioperasi dia dipingsankan dia siap. Setelah itu harus bayar uang gede lagi. Menderita enggak? Ya, secara psikis menderita. Tapi dia ridha. Karena tahu di balik itu ada kesembuhan. Di balik itu ada keadaan yang lebih baik bagi dia. Kalau pasien kepada keputusan dokter yang pahit aja ridho maka kita sebagai hamba wajib jauh lebih ridho lagi dengan seluruh keputusan Allah Azza wa Jalla yang terasa pahit yang membuat kita menderita inilah yang disebut dengan ridho ridho ini sifat yang pasti bagus dan mulia kenapa? karena pertama ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah suka ridho gak kepada orang atau amalan? Iya Dan Allah jelaskan itu dalam Al-Quran Contohnya dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 119 Radiyallahu anhum wa radu'an fawzul azim Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah dan itulah sebuah keberuntungan yang besar. Salah satu kunci sukses agar kita beruntung dunia akhirat ridho terhadap Allah kepada ketetapannya baik ketetapan syar'i ataupun qadari. Nanti kita jelaskan jenis-jenis ridho ya, apa saja yang harus diridhoi dalam Al-Quran lain surah At-Taubah 100 Allah menyatakan Walladzina taba'uhum ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat Allah ridho kepada mereka Mereka juga ridho kepada Allah Juga dalam Al-Quran surah Toha 109 Allah berfirman Yauma idin la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Kata Allah pada hari itu, hari kiamat, tidak ada manfaatnya syafaat siapapun kecuali syafaat orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat dan orang yang Allah ridhoi ucapannya. Allah meridai banyak orang di dalam Al-Quran Allah dijelaskan beberapa jenis manusia yang Allah ridai yang menunjukkan bahwa ridho termasuk salah satu sifat dari sifat-sifat Allah dan ini termasuk sifat fi'liyah karena berupa perbuatan Allah meridhai manusia-manusia tertentu. Dan banyak lagi ayat-ayat yang senada dengan itu. Yang intinya Allah meridhai beberapa manusia tertentu. Selain ayat, hadis juga banyak yang menjelaskan Allah ridho kepada orang tertentu karena amalan tertentu. Sebagai contoh dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim diterima dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi al akalata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba syurbata fayahmadu 'alaiha." Kata orang Sunda mah ya tepiraknya tidak seberapa tapi dampaknya besar luar biasa. Sesungguhnya Allah ridha terhadap seorang hamba yang makan satu jenis makanan apapun, berat ataupun ringan, ya. Lalu dia memuji Allah atas makanan itu, bilang alhamdulillah. Atau minum satu minuman, apapun minumannya. Air putih biasa atau jeruk atau susu atau apapun yang halal, lalu dia memuji Allah atas minuman itu. Allah ridha kepada orang seperti itu. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya uh, kita bisa temukan dalam kitab doa dan kitab zikir tentang masalah makanan, tentang adab-adab makan. Dan banyak lagi hadis-hadis lainnya. Salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim yang lain. Kata Rasul Wasallam, Inna ya yardolakum salasan wa yaskhutulakum salasan. Sesungguhnya Allah ridho kepada kamu dalam tiga hal dan Allah juga benci kepada kamu di dalam tiga hal yang lainnya. Yang kemudian Rasul wasallam menjelaskan hal tersebut yang ini pernah kita terangkan di masa yang lalu. Jadi kita tahu ridho termasuk salah satu di antara sifat Allah. Kalau itu sifat Allah pasti mulia, pasti agung, pasti luhur nilainya, ya pasti baik. Tidak ada sifat yang dimiliki oleh Allah kemudian dinilai buruk tidak ada. Timbul pertanyaan, bukankah tadi dikatakan Allah ridha kepada mereka, mereka juga ridha kepada Allah. Jadi manusia punya sifat ridha, Allah juga punya sifat ridha. Kok sama? Bukankah salah satu sifat Allah laisa kamitslihi syai'un? Allah itu tidak ada yang menyerupai. Apakah kalau manusia ridho Allah juga ridho berarti sama? Itu sama dengan pertanyaan manusia melihat Allah melihat. Manusia mendengar Allah mendengar. Yakinkah kita bahwa Allah melihat dan mendengar? Wajib yakin. Kenapa? Karena Allah menjelaskan innallaha samiun basir. Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Manusia mendengar dan melihat apa tidak? Ya, mendengar dan melihat. Kata siapa? Kata Allah. Allah menyatakan inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Allah telah kata Allah kami menciptakan manusia dari satu nutfah yang dipancarkan. Sperma yang dipancarkan. Terus setelah jadi orang faja'alnahu sami'an basira lalu kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Allah sami basira, manusia juga sami basira. Sama tidak makna sami sami'an nya sama. Makna sami'an mendengar adalah idrakus saut, mampu mendengar suara. Manusia mendengar, memenangkap suara, Allah juga menangkap suara. Cuma yang beda adalah kaifiat dan hakikat. Bagaimana cara kita mendengar? Kita tahu gini, ya, dan kita merasakan. Tahu nggak bagaimana cara mendengarnya binatang? Cara mendengarnya ular, cara mendengarnya semut, cara mendengarnya kelelawar, tahu nggak kita? Kita tidak tahu. Mendengar enggak mereka? Mereka mendengar. Bagaimana cara menanya? Wallahu alam. Mereka enggak punya telinga. Semut punya telinga tidak? Tidak. Punya antenanya. Ular punya telinga apa tidak? Tidak. Apakah dia mendengar? Mungkin mendengar. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana mendengar. Itu makhluk dengan makhluk sudah beda cara mendengarnya. Cara mendengar makhluk kita tidak tahu bagaimana makhluk lain yang kita tahu cara mendengar kita. Apalagi cara mendengar Allah. Caranya, hakikatnya bagaimana? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Itu tentang mendengar dan melihat. Begitu pula seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Allah ridha, kita ridha. Makna ridha kita tahu sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati, relanya hati terhadap ketetapan Allah yang pahit. Nah, itu adalah ridha. Itu ridha yang diterapkan pada makhluk, pada manusia. Bagaimana ridha Allah? Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Cara Allah meridai makhluk berbeda dengan cara makhluk meridai sesama makhluk. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai, ya. Itulah ayat dan hadis tentang rida Bagaimanakah kedudukan dan keutamaan Rida Kedudukan dan keutamaan ridho terlihat dari beberapa hadis yang berikut ini. Pertama, ridhonya kita terhadap Allah menyebabkan kita akan merasakan manisnya iman. Kita pernah jawab, pernah jelaskan apa yang disebut dengan manisnya iman. Salah satu di antara makna dari manisnya iman dijelaskan oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab al Khusyuk fi Shalah salah satu di antara manisnya iman itu adalah khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam membaca Al-Qur'an. Yang memperoleh sesuatu, merasakan suatu kebahagiaan dengan salatnya, dengan berdoanya, dengan zikirnya, dengan bacaan Al-Qur'annya. Itu salah satu di antara bukti manisnya iman. Kalau itu nggak diperoleh, kita nggak merasakan manisnya iman. Kenapa? Mungkin ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Nih Nabi SAW menyatakan, zakatul iman Man radya billahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah Kata Nabi SAW akan merasakan manisnya iman. Orang yang ridho menjadikan Allah sebagai Rabb bagi dirinya. Maknanya ridho kepada Allah itu termasuk ridho kepada ketetapan-ketetapan yang buruknya. Musibahnya, ujiannya, penderitaan yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Kalau enggak ridho, suudzon kepada Allah, kok Allah enggak adil saya, ibadah kurang apa sih? Kok masih dikasih musibah segede ini, enggak ridho saya. Dijamin sholatnya hampa kalau toh dia juga sholat. Pikirannya, hatinya enggak connect dengan isi bacaan yang diucapkan oleh mulut. Dia tidak akan merasakan manisnya iman. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam akan merasakan manisnya iman. Orang yang ridho kepada Allah sebagai Rob, ridho Islam sebagai agamanya, dan ridho Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul untuk dirinya. Rasul dari Allah, utusan dari Allah. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Yang pertama, kedua. Nah, Rita itu salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan. Yang membuat manusia bahagia dalam hidup bukan harta yang bergelimang, bukan jabatan atau pangkat yang tinggi, bukan popularitas kemasyuran, bukan pengikut anak buah yang banyak. Itu enggak akan membuat seseorang bahagia, malah tambah stres. Harta yang berlimpahnya harus difikirkan agar minimalnya tidak berkurang, tetap maksimalnya apa? Bertambah, bertambah, bertambah. Gitu ya. Pangkat jabatan yang dimilikinya minimal harus dipertahankan, jangan sampai dia dipecat atau diturunkan jabatan atau dipindahkan. Malah bagusnya naik. Pengikutnya jangan sampai berkurang, minimal tetap maksimalnya tambah. Itu jadi pikiran loh. Itu bisa jadi bikin stres. Bukan itu sumber kebahagiaan. Nabi SAW bersabda, "Min sa'adat ibni Adam istikharatullahi azza wa jalla." Wa min sa'adat ibni Adam ridahu bima qadallah. Wa min syakwat ibni Adam tarkuhu istikharatillah. Wa min syakwat ibni Adam sukhtuhu bima qadallahu azza wa jalla. Di antara penyebab kebahagiaan Bani Adam adalah selalu meminta pilihan terbaik kepada Allah. Istikharah ya dengan cara yang benar. Banyak orang yang istikharah hasilnya ditetapkan akibatnya buruk lalu dia suudzon kepada Allah. Apa sebabnya? Ada kekeliruan dalam istikharah, mungkin cara atau mungkin kualitas. Kita sudah pernah bahas dalam kitab Bulughul Maram tentang istikharah dan berapa kesalahan orang dalam beristikharah, gitu ya. Itu tidak akan kita bahas lagi karena itu bukan pembahasan. Itu pembahasan fikih dan di sini pembahasan raqaiq ya. Jadi di antara sumber atau penyebab kebahagiaan Bani Adam selalu minta pilihan terbaik kepada Allah. Tidak over confidence, Tidak terlalu percaya diri saya memang perlu lagi bimbingan petunjuk minta kepada Allah. Saya punya skill. Saya punya kemampuan. Cukup skill saya, kemampuan saya, ya kemahiran saya dalam hal ini cukup untuk meraih pesta apapun yang saya inginkan itu nggak boleh termasuk dalam hal ibadah minta tolong kepada Allah Nabi SAW mengajarkan doa kepada Muadz bin Jabal Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika Allahumma ya Allah a'inni bantu aku tolong aku ala zikrika untuk selalu bisa berzikir kepadamu wa syukrika dan bersyukur kepadamu wa husni ibadatika dan melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu untuk ibadah pun minta tolong kepada Allah Makanya para ulama ketika menafsirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Maknanya hanya kepada engkau ya Allah kami ibadah Dan hanya kepada engkau pula kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tersebut Tanpa pertolongan Allah Kita nggak dapat hidayah Tanpa pertolongan Allah Kita nggak dapat kekuatan, kemampuan La hawla wa la quwata illa billah. Tidak ada haul, tidak ada kuah kecuali dari Allah. Haul dan kuah mananya sama tapi penerapan yang berbeda. Haul adalah kemampuan untuk meraih selang segala hal yang bermanfaat bagi dirinya. al kuahlah kemampuan untuk menolak seluruh yang madarat bagi dirinya. Dua-duanya maknanya kemampuan. Ya, Semuanya dari Allah Azza wa Jalla. Minta pertolongan, minta pilihan terbaik kepada Allah Azza dengan cara yang benar. Dan diantara penyebab kebahagiaan Bani Adamlah ridhahu bima Allah keridhaan dia terhadap seluruh takdir Allah. Seluruh ketetapan Allah. Dia ridha dengan semuanya itu. Ini sumber kebahagiaan, ya. Dan sebaliknya nih, wamin min ibni Adam di antara penyebab kebinasaan Bani Adam adalah tarkuhu istikharat Allah. Dia meninggalkan istikharah. Meninggalkan meminta pilihan terbaik kepada Allah. Dan wa min syaqwat ibni Adam di antara penyebab binasanya kehidupan seorang Bani Adam adalah sukhtuhu bima qadallahu azza wa jalla kekecewaan dia kemarahan dia kepada ketetapan yang Allah terapkan untuk dirinya jadi ketika Allah memberi musibah memberi hal-hal yang membuat dia menderita dia kecewa kepada Allah dia suudzon kepada Allah dia tidak ridha dengan semua itu saya beri contoh. Seorang murid di sekolah, dia potensial pintar. Diberi ujian oleh gurunya. Ujian itu untuk menguji sejauh mana ilmu yang dia serap, ya. Setelah diberi ujian dan lulus, dia akan diberikan ilmu-ilmu yang sebelumnya belum diajarkan oleh gurunya. Itu tanda mau naik itu. Mau naik tingkat, mau naik kelas. Gimana sikap seorang guru terhadap murid ketika diberi ujian ngambek ke gurunya. Guru tahu nggak saya tuh harus main. Kalau ujian begini saya harus belajar, harus begadang gitu ya. Males tahu nggak? Ngambek begitu ke gurunya. Ini beradab nggak ini? Kata gurunya, udah kamu nggak perlu ujian, tapi mau naik. Gak akan dikasih nilai. Gak akan naik kelas, gak akan naik tingkat, Gak akan dikasih nilai apapun. Nol. Kamu ngendog tah di kelas ya. <laughs> Bertelur ngendog tah. Mau gak begitu? Nggak. Seorang pelatih bela diri. Ketika murid-muridnya tiba saatnya untuk naik, diapain dulu? Diuji ya, ujinya apa? Semuanya fisik, mental, teknik gitu ya, segala macam. Suruh lari sepuluh keliling lapangan, sepuluh kilo itu teh ya. Setelah itu push up seribu kali, sit up seribu kali. Terus tahan napas ditonjok gitu ya, terus diadukan yang baturna. Suruh apa? Sparring dengan sesama kawan. Benjut-benjut itu. Setelah itu dia naik tingkat, diberi jurus-jurus baru yang belum diajarkan. Gimana kalau ada seorang murid di pelatih ini gimana ya nggak beradab, saya sakit-sakit tau pegel-pegel. Ah, ke murid eh, ke, ke murid ke guru saja sudah nggak beradab. Kalau dia protes karena ujian yang diberikan kepadanya dan ujian itu membuat dia menderita, harus persiapan dan ketika ujiannya juga babak belur itu maka tidak beradab. Ya, apalagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan ujian untuk meningkatkan iman dia. Am ahasiban nasu ayut suraku ayakulu aman nawahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan berkata, kami telah beriman. Kalau mereka belum diuji. Jadi kalau ngaku beriman buktikan dengan tegar, sabar dan ridho terhadap ujian Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan penderitaan, dengan takdir yang buruk lalu dia murka, kecewa, suudzon kepada Allah, itu tanda Allah ingin membinasakannya. Orang itu akan binasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam min syakwat ibni Adam sukhtuhu bima qala Allah azza wa jalla. Di antara penyebab kebinasaan seorang ibnu Adam, seorang bani Adam adalah rasa kecewa dia kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap ridho kepada takdir Allah termasuk penyebab kebahagiaan dan rasa kecewa terhadap takdir Allah termasuk salah satu penyebab kebinasaan. Kalau begitu boleh nggak kita bersedih dengan musibah? Boleh nggak kita menangis? Boleh, tidak terlarang. Nangis tidak terlarang. Bersedih tidak bisa dihindarkan. Kalau umpamanya salah seorang orang yang kita cintai meninggal, mati. Apa kita harus ketawa? Boleh menangis. Boleh sedih dan tidak bisa dihindarkan. Yang terlarang adalah melampiaskan kesedihan dengan cara pelampiasan yang melanggar syariat. Itu yang terlarang. Berkata Nabi saw. Ketika anak yang paling dicintainya mati ketika masih kecil, masih balita. Siapa anak ini? Ibrahim. Ya. Sekitar 11 bulan meninggal lagi jadi kembang buruan kata orang Sunda. Kembang buruan tuh ah, susah diterjemahkan. Bunga halaman. Pokoknya lucu-lucunya. Lagi bikin greget-gregetnya Meninggal dalam keadaan seperti itu. Nangis nggak beliau? Nangis sampai berurai air mata. Itu Ibrahim di galentoran, di ciuman. Seorang sahabat melihat Nabi SAW berurai air mata bertanya mahadha ya Rasulullah qad nahaita anil buka. Apa ini ya Rasulullah? Engkau telah melarang kami dari nangis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam innal aina tadma' wal qalba yahzan wa la naqulu illa ma yurdi rabbuna kata beliau mata boleh menangis hati boleh bersedih tapi kita ketika menangis dan bersedih tidak boleh berkata apapun kecuali perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau nangisnya sebatas tangisan yang wajar, boleh. Niyaha atau meratap yang dilarang adalah menangis melebihi batas kewajaran. Baik kadarnya ataupun waktunya. Terus seminggu nangis terus nggak boleh. Atau nangisnya menjerit-jerit sambil lolongseran, gogoleran, gugulitikan itu meratap, tidak boleh seperti itu. Atau mengatakan perkataan-perkataan yang terlang, ya Allah, dia ini orang soleh, kenapa engkau cabut nyawanya? Memang orang soleh akan abadi terus gitu. Ya Allah, kenapa tuh orang-orang jahat dibiarkan hidup? Terus sedangkan ini yang soleh di engkau ambil sekarang-sekarang, di mana keadilanmu? Ah, ini yang nggak boleh. Ini yang buat Allah murka. Termasuk tindakan Ketika orang memperoleh masalah musibah Dia lari ke tempat-tempat pelarian yang membuat dia semakin terpuruk Lari ke dukun Lari ke tukang ramal Lari ke tukang jampe-jampe harupat Gara gede, gara lumpat Lari ke tempat-tempat maksiat Mabok, ngedrag seperti itu Sekarang untuk melupakan masalah sesaat Nah, ini yang membuat Allah murka itu. Adapun kalau ke selama sedih, selama berurai air mata, mulutnya sikapnya terjaga, hanya mengatakan perkataan yang Allah ridhoi, maka musibahnya akan menjadi ladang pahala. Nanti ada bab khusus tentang al-huzan di dalam kitab ini. Bagaimana cara mengatasi kesedihan? Ya kita belum lewat, belum bahas. Tapi setelah ridho teh apa cing? Ah, setelah ridho ini sedih. Ah, coba lihat di kitabnya. Nah, setelah ini kita akan bahas kesedihan. Mungkin ridho aja dua atau tiga kali pertemuan lagi gitu ya. Jadi sebulan lagi. Sebulan lagi. Salah satu di antara bukti bahwa sikap ridho ini adalah sifat yang sangat bagus adalah Nabi SAW meminta kepada Allah agar dianugerahi sifat ridho ini. Sekali lagi, ridho, takwa, iman, taubat sabar itu amal soleh amal soleh yang dilakukan oleh hati kita dan setiap amal soleh nggak bisa dilakukan oleh seorang hamba manapun tanpa hidayah dari Allah. Salah satunya kita minta. Berdoa agar Allah menganugerahkan sikap ridho kepada kita. Salah satu doa dalam salah satu hadis yang panjang. Tapi kita hanya penggal kalimat yang ada kaitan dengan materi kita. Beliau berdoa as'aluka ridha ba'dal qadha Ya Allah, aku meminta sikap ridha setelah qadha qadha maknanya ketetapan Allah yang berlangsung terjadi pada diri kita. Setelah itu terjadi, kita wajib ridha, maka kita minta hidayah kepada as As'aluka ridha ba'dal qadha Hadis tersebut Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i diterima dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma juga Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam Az-Zahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan Imam Al-Hakim ini hadis tersebut sahih Inilah poin pertama tentang ayat dan hadis tentang ridho serta kedudukan dan keutamaan ridho. Sekarang kita masuk penjelasan jenis-jenis ridho. Ridho ada tiga jenis. Tidak semua jenis ridho bagus enggak? Ada yang buruk ada. Ya. Dua di antaranya bagus. Dua ini yang harus kita miliki. Adapun jenis ridho yang pertama adalah ar-ridha bi fi'li ma amarallahu bih wa tarki ma naha an wa huwa ridha bil qada'id dini syar'i. Pertama, ini singkatnya ridho terhadap ketetapan Allah yang dini dan syar'i. Ketetapan Allah yang dini dan syar'i itu ketetapan Allah yang berupa aturan agama dan aturan syariat ini. Dengan cara apa? Melakukan semua yang Allah perintahkan, menjauhi semua yang Allah larang. Sholat, zakat, saum, haji, rukun Islam yang lima. Tolabul ilmi, silaturahmi, sedekah, berbuat baik kepada sama, amar ma'ruf, nahi munkar. Itu semua ketetapan Allah yang syar'i, yang dini, yang berupa agama, wajib kita ridho. Ridho terhadap semua aturan Islam ini. Dan ini termasuk syarat iman. Kalau nggak ada ini nggak ada iman. Allah berfirman, dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 65 fala wa la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajam mimma qadait wa yusallimu taslima kata Allah Azza demi Rabbmu demi Allah mereka kaum muslimin tidak dikatakan beriman sehingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim hei Muhammad dalam perkara-perkara yang diperselisihkan di antara sama mereka dan mereka tidak merasakan keberatan dalam diri-diri mereka terhadap apapun yang engkau tetapkan dan pasrah kepada ketetapan itu dengan sepasrah-pasrahnya. Jadi sikap pasrah dan tidak memiliki keberatan dalam hati terhadap ketetapan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu syarat iman. Kalau nggak ada itu nggak iman. Kata Allah, la yu'minuna. Sampai di, di, di awal oleh sumpah, fala warabbika demi Rabbmu, demi Allah. Mereka tidak dikatakan beriman. Sebelum mereka menjadikan kamu sebagai hakim, mereka tidak merasa keberatan terhadap seluruh ketetapanmu dan taslim pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Juga diterangkan di dalam surah At-Taubah 62. Allah berfirman, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh in kanu mu'minin." Allah dan Rasulnya lebih berhak, lebih layak untuk mereka ridhoi kalau mereka orang yang beriman. Kalau ada iman pasti lebih meridhoi ketetapan Allah dan ketetapan Rasulnya. Juga di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 59 Allah berfirman Walau annahum radau ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluh inna ilallahi raghibun Kata Allah, kenapa mereka tidak meridhoi apapun yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Lalu mereka berkata, cukuplah Allah bagi kami. Maka Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya kami hanya berharap kepada Allah. Ingat tuh salah seorang sahabat yang ikhlas yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Seorang Arab Badui, ya. Lalu dia datang, "Hai Muhammad, kalau aku masuk Islam, lalu aku terbunuh di jalan Allah dalam membela agama Allah, apa yang aku dapat?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakal jannah." Bagimu surga. Terus perang dia berperang secara hebat. Tapi nggak mati di medan perang. Menang. Jadi walaupun yang dicari syahid dalam medan perang nggak boleh kita. Ayo siapa yang bunuh saya nih? Saya nggak akan ngelawan. Itu bunuh <laughs> diri nggak boleh ya. Agar saya syahid nggak boleh. Harus berusaha untuk hidup, berjuang. Ternyata lawan lebih tangguh lalu kita mati, ya itu syahid. Dia tidak mati, padahal sangat menginginkan kematian. Menang kaum muslimin Nabi SAW kemudian memperoleh gonimah yang banyak lalu dibagikan Termasuk orang tadi Dikasih Nih bagian kamu Kata dia apa ini? Ini pembagian yang Rasul SAW berikan untukmu Dia ambil dia datang kepada Nabi SAW Ya Rasul apa ini? Kata Nabi SAW itu bagianmu apa kata dia? Malihada ittaba'tuka. Bukan untuk ini aku mengikutimu. Bukan untuk memperoleh harta keuntungan dunia, bukan. Ikhlas ya. Tapi aku mengikutimu agar ada anak panah yang menancap di tenggorokanku lalu aku mati karenanya. Untuk itu aku mengikutimu ikhlas benar nih orang. Akhirnya di peperangan yang berikutnya orang ini ikut perang dan gugur di medan perang dibawa jasadnya ke hadapan Rasul SAW, dan persis seperti yang dia katakan dia mati karena ada anak panah yang menancap di tenggorokannya. Persis seperti itu. Jadi orang ini ikhlas dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasbunallah, cukup bagi kami Allah. Sayutina min fadlihi. Maka Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Ini salah satu ayat yang menyatakan orang itu ridha kepada ketetapan Allah SWT dan banyak lagi ayat-ayat lain, hadis-hadis lain yang menjelaskan jenis ridho yang pertama ini. Jadi ridho yang pertama adalah ridho kepada syariat Allah, kepada agama Allah, kepada seluruh ketetapan Allah dengan cara melaksanakan semua perintah, menjauhi semua larangan. Kedua, ini juga wajib kita miliki. Sebab yang terjadi pada diri kita bukan sekedar syariat dan agama Allah, aturan Allah. Tapi yang kedua ini nih, ar-ridha bima yaf'aluhu ar-rabb bi'abdihi min al-masa'ib allati yabtali biha kal faqr wal marad wa huwa ar-ridha bil qada'il kaunil qadari. Kedua ridha terhadap semua yang Allah lakukan kepada hamba-hambanya berupa musibah yang Allah timpakan kepada dia seperti kefakiran atau kemiskinan, penyakit, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, peristiwa yang membuat dia menderita, mungkin secara fisik tececel, teboncel tebohak-bohak asam. Ngerti? Secara fisik luka sedikit pun tidak, tergores pun tidak. Tapi yang menderita adalah jiwanya, perasaannya, hatinya, fikirannya, batinnya. Ada nggak musibah yang kayak begitu? Ada banyak, ya. Seorang yang kita cintai meninggal. Apa kita berdarah? Tidak. Apa kita baret? Baret itu apa ya? Tersayat? Tidak. Terus kenapa nangis? Yang sakit hati kita, sedih. Itu ketetapan Allah SWT. Yang kemudian ridho jenis kedua ini disebut dengan ridho bil qada'il kauni al qadar. Ridho terhadap qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam banyak ayat di antaranya adalah walanabluwannakum Bishayim minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idha asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun kata Allah wa lihat ada huruf lam lam disebut lam taukid laknya pendek wa ada huruf nun taukid saqilah di akhir asalnya bala yablu bala itu musibah yablu untuk nahnu nablu tambah huruf la la nablu tambah huruf nun taukir sakila di akhirnya la nabluwanna ada dua huruf taukir artinya pasti-pasti itu setiap orang pasti diberi musibah jadi jangan sampai kita ridho itu hanya kepada takdir-takdir yang baik saja ya kita malah lebih banyak mana takdir yang baik dengan takdir yang buruk yang menimpa kita? Lebih sering yang baik. Coba kesehatan kita. Lebih sering sehat, lebih sering sakit. Sehat, sehat beberapa tahun, sakit mau belum tentu setahun sekali kan ya. Sekali sakit paling beberapa jam atau beberapa hari setelah itu sembuh lagi. Ya enggak? Lebih banyak tertawa atau menangis dalam hidup kita. Tertawa tiap hari kita, puluhan kali dalam sehari kita tertawa. Nangisnya belum tentu setahun sekali, ya enggak? Itu ketetapan Allah yang baik-baik untuk kita jauh lebih sering, lebih banyak, lebih lama. Ah, kalau diberi ketetapan yang baik, kita ridho, kita tertawa, kita sumringah, kita cengengesan ya. Sekali dikasih ketetapan yang buruk Langsung suudon kepada Allah Langsung kecewa kepada Allah Padahal ketetapan Allah yang buruk itu pasti baik akibatnya bagi dirinya. Ya, nanti. Sering saya jelaskan. Apa sih keuntungan dari musibah? Pertama dengan musibah itu dosa-dosa kita gugur. Walaupun kita tidak tobat dari dosa yang gugur tersebut dengan musibah gugur. Kalau seseorang diberi musibah oleh Allah itu tanda Allah itu sayang cinta Allah. Gimana di mana letak cinta Allah? Ketika orang itu berdosa bermaksiat, Allah menunggu tobat dia untuk menghapus dosa-dosa tadi. Ditunggu tobatnya nggak kunjung tiba, eh. Bukannya istighfar, Bukannya astagfirullah, bukannya tobat mendekat, malah tambah menjauh kepada Allah. Allah tetap ingin menghapus dosa dia. Ditunggu istighfarnya nggak ada, ditunggu tobatnya nggak ada, agar dosa terhapus dikasih musibah. Dengan musibah itu terhapus. Itu buktinya Allah sayang. Dengan musibah nanti dia mendekat kepada Allah. Ya Allah, saya sudah lalai selama ini. Ya. Tuh. Dan Allah suka rintihan orang yang merintih di malam hari karena menyesali dosa dan kesalahannya. Jadi wajib kita ridho terhadap takdir dan ketetapan sepahit apapun. Karena apa? Karena sepahit-pahit musibah dari Allah dibanding nikmat yang telah Allah berikan tetap nggak sebanding. Lebih banyak mana? Nikmat wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba-coba menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kamu, kamu enggak akan bisa gitu. Saking banyaknya. Coba musibah yang Allah berikan kepada kita, bisa dihitung enggak? Bisa. Enggak begitu banyak, enggak begitu apa namanya? terlalu lama enggak. Ya, dan itu juga ada efek baik bagi kita di balik musibah yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman wabas sabirin berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kasih kabar tuh kasih berita kepada orang yang sabar berita gembira yaitu orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah mereka istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami semua kepunyaan Allah diatur kehidupan kita oleh Allah dan kepada Allah kita akan kembali orang yang seperti itu ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadin mereka lah orang-orang yang perlu salawat dari Allah dan rahmat dan mereka lah orang-orang yang akan memperoleh hidayah Tiga tuh Allah akan berikan kepada orang sabar di tengah musibah. Pertama solawat dari Allah. Masih ingat nggak apa makna solawat Allah kepada hamba? Pujian Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling aras. Allah memuji dia, menyebut nama dia di hadapan para malaikat. Lihat tuh hambaku, dikasih ujian, dikasih musibah hebat, tegar dia setangguh karang di tengah lautan. Bangga Allah kepada orang itu. Itulah yang disebut salawat dari Allah kepada orang itu. Juga rahmat, juga hidayah. Ya. Lihat juga Al-Quran surah Al-Baqarah 177 Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal baas. Salah satu di antara ciri orang yang bertakwa adalah Orang yang sabar ketika menerima kesulitan dan penderitaan Jadi ketika menderita itu ketetapan Allah bukan? Ya ketetapan Allah wajib kita ridho dikomparisikan dibandingkan dengan nikmat wah musibah ini enggak ada artinya jauh lebih banyak nikmat Allah azza Jangan sampai kita berbuat tidak adil kepada Allah. Ketika memperoleh nikmat-nikmat dari Allah kita ridho, barijeng bersyukur. Pas memperoleh ni apa musibah sekali dua kali kita kecewa marah ya kepada Allah Azza. Coba bagaimana umpamanya seorang karyawan disiplin datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Prestasinya bagus, memajukan perusahaan. Suatu saat karena ada uzur orangnya terlambat sejam dua jam oleh manajernya, oleh bosnya, oleh owner dari perusahaan itu langsung dipecat. Pecat. Kenapa? Kamu terlambat. Terlambatnya sekali. Adil enggak itu? Enggak. Orang ini prestasinya besar. Jasanya besar kepada perusahaan. Hanya karena terlambat sekali dua kali langsung dipecat nggak adil itu, dolim itu kan? Sakit nggak hati si karyawan itu? Ya sakitlah. Saya diperlakukan secara tidak adil. Seorang anak dikandung, dilahirkan oleh ibunya, diurus, disusui dua tahun, dididik, dibiayai terus kebaikan-kebaikannya. Suatu saat anaknya minta motor, minta sesuatu yang mahal, tidak diberi oleh orang tua. Ngamuk dia. Kabur. Entah kemana. Kecewa kepada orang tuanya. Karena mau ingin motor tidak di, dikasih. Lapar, nggak punya uang. Ada tukang warung nasi saya lapar tapi nggak punya. Udah nggak apa-apa, makanlah di sini semaunya, nggak perlu bayar. Silakan. Si ini baik banget. Akhirnya mengangkat ibunya itu menjadi ibu angkatnya karena baik. Adil nggak si anak ini? Enggak, kebaikan ibu itu cuma sekali sih makan sepiring aja gitu dengan ikan asin. Tapi orang tuanya mengandungnya, melahirkannya, me menyusuinya, mendidik, membiayai sampai gede. Hanya karena nggak dikasih motor yang dia inginkan, kabur. Adil nggak ini sih Ini anak durhaka. Tinarakan gitu lah bentuk tobat. Ya. Nah, Allah memberi banyak nikmat, kita ridho dengan nikmat itu. Pas Allah sedikit menyentil kita dengan musibah, dengan ujian, dengan cobaan, kita murka kepada Allah. Enggak adil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah 214, "Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu." Apa kalian menyangka akan masuk surga? Padahal kalian belum mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa penderitaan, kesulitan dan kegoncangan. Orang dahulu dijamin surga oleh Allah itu karena sebanding dengan perjuangan, pengorbanan dan ketegarannya. Membela Islam lagi. Kita diberi ujian cobaan urusan dunia tidak tegar. Orang lain diberi ujian cobaan tentang agamanya dengan taruhan nyawa tegar. Makanya dapat jaminan surga. Kita ingin ke surga tapi tidak ingin menderita. Inginnya berleha-leha. Itu makan gaji buta namanya. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala menyindir orang seperti itu dengan ayat ini am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad dharra wa zulzilu hatta yaqula uh, hatta yaqula hatta yaqula ar-rasul wal amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib Apakah kalian menyangka masuk surga padahal kalian belum mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kalian? Mereka ditimpa kemalangan, kesulitan dan kegoncangan sampai Rasul dan orang-orang beriman berkata, "Kapan datangnya pertolongan Allah?" Allah menjawab, "Ala inna nasrallahi qarib." Kata Allah, ingat pertolongan itu dekat. Seringkali kita dapat musibah mengharap pertolongan Allah dengan tidak berbuat apa-apa. Kalau ingin memperoleh pertolongan Allah dengan cara apa nama dengan eh, agar terlepas dari musibah itu ikuti cara yang Allah tetapkan agar Allah memberikan solusi mendekatlah kepada dia berdoalah kepada dia memintalah kepada dia bukan kecewa dan menjauh Dapat musibah, kecewa, menjauh, tapi mengharapkan pertolongan Allah nggak bisa seperti itu. Sebuah hadis berkata Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu In istata'ta an ta'mala lillahi bi ridha mal yaqin faf'al fa in lam tastati fa inna fi sabri ala ma taqrahu khairan katsira kalau kamu mampu beramal karena Allah dengan ridho yang disertai yakin, silahkan lakukan. Beramal karena Allah, sertai ridho dan yakin. Silahkan lakukan. Kalau kamu tidak mampu, maka sesungguhnya sabar dalam menghadapi apa yang kamu benci, di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Salah satu di antara yang kita benci apa? Musibah. Penderitaan, kita tidak suka akan hal itu. Iya, sabar. Sabar di atas penderitaan, sabar di atas sesuatu yang membuat kita tidak nyaman, membuat kita sedih sabar. Di dalam kesabaran dalam hal itu terkandung kebaikan yang banyak. Kita sudah bahas mana sabar. Sabar ketika memperoleh musibah adalah menahan mulut dari berbicara yang dimurkai oleh Allah menahan anggota badan dari berbuat hal-hal yang dimurkai oleh Allah selama memperoleh musibah menjaga pikiran dan hati dari perasaan dan memikirkan hal-hal yang membuat Allah murka selama kita memperoleh musibah itu sebenarnya. Dalam hal itu kita akan memperoleh kebaikan yang banyak. Nanti ada kiat bagaimana kiat menghadapi kesedihan. Apa yang harus kita lakukan selama kita bersedih ya. Penjelasan tentang ridho ini belum selesai kita bahas. Karena jenis ridho yang ketiga yang buruk Nah ini yang belum kita bahas ya Kita baru menjelaskan dua jenis ridho Uh, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab dan diharapkan bertanya tentang materi yang kita bahas ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Sudah banyak kertas pertanyaan di meja saya, kayaknya nggak cukup waktu untuk membahas semua, jangan ada yang bertanya lagi ya. Pak Ustadz bagaimana pandangan Islam jika kita bersyahadat ulang di depan pemimpin atau ustadz tertentu pada suatu kelompok? Pertama kita pertanyakan Syahadat ulang tersebut untuk apa? Apakah masuk Islam? Kalau dianggap masuk Islam berarti sebelum syahadat itu dianggap kafir Dan yang tidak bersyahadat dianggap kafir. Apakah begitu? Kalau begitu, ini berbahaya. Ini yang kemudian disebut dengan sebutan kelompok takfiri. Takfiri itu mengkafirkan orang-orang yang tidak bersyahadat di hadapan pemimpin dia. Benarkah orang seperti ini? <laughs> Benar-benar salah. Benar-benar keliru. Kenapa? Karena setiap bayi yang lahir itu sudah muslim. Berdasarkan nas ayat Al-Qur'an, berdasarkan penjelasan hadis yang sahih, berdasarkan penjelasan para sahabat dan para ulama zaman bahila mula, ya. Mana ayatnya? Ayatnya di Ar-Rum ayat 30. Allah menyatakan fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hanif, yang lurus. Maksudnya agama Islam. Itulah fitrah Allah yang seluruh manusia dilahirkan, diciptakan di atas fitrah, di atas Islam itu. Kata Allah, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus. Itulah fitrah Allah yang semua manusia dilahirkan di atas fitrah itu. Jadi semua manusia di atas dilahirkan di atas agama yang hanif tadi, Islam tadi. Makanya Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Hadis ini terima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Berkata Abu Hurairah kepada murid-muridnya ketika menyampaikan hadis ini, "Atadruna mal fitrah?" Tahu nggak kalian apakah fitrah ini? Beliau langsung menjelaskan al-fitratu huna al-Islam. Fitrah di sini Islam. Tidak ada satupun bayi yang lahir kecuali lahir di atas Islam Makanya fa'abawahu yuhawidani ayunasirani ayumajisani Kedua orang tuanya lah yang menasranikan dia, meyahudikan dia atau me, memajusikan dia. Kalau umpamanya orang tuanya Nasrani, anaknya lahir di atas Islam. Nanti kalau sudah gede dibaptis jadi Nasrani. Kalau dia Yahudi orang tuanya, anaknya lahir di atas Islam, nanti kalau sudah gede akan diyahudikan. Majusi juga begitu, Buddha begitu, Hindu semua begitu. Ya. Nah, lalu setelah itu Abu Hurairah membacakan ayat 30 di surah Ar-Rum tadi, fa'aqim wajhaka lid hanifah fitratallahi allati fatarnas 'alaiha. Jadi walaupun orang tuanya kafir, anaknya Islam. Makanya kalau ada anak orang kafir mati ketika bayi, maka dia ke surga. Karena matinya di atas Islam dia belum mengenal keburukan dan dosa bahkan kufur ataupun syirik. Enggak, dia ke surga. Pendapat yang lebih rajih di antara pendapat yang ada berdasarkan nas-nas yang banyak ya. Oleh karena itulah maka kita sudah lahir sebagai Islam, maka sudah kita belajar sholat dan seterusnya nggak perlu bersyahadat lagi. Ada nggak riwayat Nabi SAW mensyahadatkan Hasan dan Husain? Ada nggak riwayat para sahabat mensyahadatkan anak-anak mereka ketika dewasa? Tidak ada, karena sudah Islam ya. Adapun rukun Islam pertama dua kalimat syahadat harus berikrar dua kalimat syarat. Kalau orang itu tadinya kafir mau masuk Islam, ia wajib bersyahadat. Karena dia sudah kafir terlebih dahulu ya. Adapun sekarang kalau anak Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha, ateis lahir. Kemudian diberikan ke keluarga muslim. Lalu didik sholat, didik ngaji. Dia sudah muslim tanpa harus bersyahadat lagi. Karena dia tidak pernah murtad. Lahirnya sebagai muslim berdasarkan hadis tadi, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Ya. Maka syahadat tadi untuk apa? Nah, umumnya umumnya orang yang mewajibkan syahadat lagi karena rukun Islam pertama syahadat. Kalian kapan syahadat? Oh dalam sholat juga itu mah syahadat, syahadat dalam sholat bukan syahadat niat masuk Islam. ayo kapan? Kapan ya? Hmm. Oh osok oh, cecelewungan di Mesir syahadat itu mah tidak dengan niat masuk Islam. Innamal a'malu bin niat. Kapan iya belum ha belum Islam tuh ayo di hadapan saya syahadat gitu ya. Nanti saya pikir-pikir lah. Kalau mikir-mikir pulang dulu nanti ketabrak mobil mati gimana? Belum Islam. Mending sekarang syahadat tuh ada saksi banyak tuh iyalah sok nah akhirnya karena ada sok teh jadi syahadat pulang ke rumah ibunya kafir bapaknya kafir ustaznya <laughs> kafir semua dikafirkan nggak mau sholat ke masjid bahaya nggak yang kayak gitu super bahaya semua orang dikafirkan kecuali kelompoknya ya ini berbahaya jadi yang seperti itu adalah sikap yang sangat berbahaya karena bisa menganggap orang lain kafir kalau syahadat tadi diniatkan sebagai syahadat masuk Islam. Ini yang pertama. Kedua, kalau syahadat itu diniatkan bukan masuk Islam tapi tajdidul iman untuk menguatkan iman. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui imanmu dengan banyak mengucapkan la ilaha illallah. Ya, ada hadis itu. Penerapan dari hadis itu bukan hanya bersyahadat di hadapan ustaz, di hadapan imam. Enggak. Enggak pernah Nabi SAW menyatakan, kepada para sahabat, kalian perbaharu iman, hai syahadat lagi di hadapan ustaz. Pernah enggak? Enggak pernah. Demikian juga tabi'in kepada para sahabat. Tabi'ut tabi'in kepada tabi'in. tabi'in enggak pernah seperti itu. ya. Oleh karena itu, kalau memperbaharui iman dengan cara harus bersyahadat di hadapan seseorang itu perbuatan yang tidak ada asal usulnya dari, ah, dari ajaran Islam. Kalau itu menganggap bagian dari ajaran Islam padahal bukan itu disebut apa? Bidah. Itu tidak boleh ya. Apapun niat syahadat ini ini bukan dari Islam. Walaupun yang diikrarkannya dua kalimat syahadat. Tapi pada momen yang tidak diajarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Allahu a'lam. Hukum puasa 9 dan 11 Muharram bagaimana? Apakah harus satu paket? Tidak, tidak harus satu paket. Yang paling utamanya adalah tanggal 10-nya. Boleh nggak dari tanggal 9-nya? Boleh. Boleh disambung tanggal 11-nya? Boleh. Tidak apa-apa. Yang tidak boleh hanya tanggal 9 saja Pas jatuh hari Jumat nah itu infirad saum pada hari Jumat tidak boleh. Kita Muharram ini tanggal 10 hari apa? Hari Sabtu. Dengar-dengar ada yang juga hari Ahad ya. Ikuti ketetapan pemerintah. Tanggal 1 Muharram tanggal kapan ya? Terus hitung tanggal 10-nya ya. Jadi kalau hari Sabtu boleh enggak hanya hari Jumat tasu'anya saja, Muharramnya atau Asyuranya tidak, tidak boleh karena ada larangan infirad saum pada hari Jumat. Sudah mau adzan ini teh? Ya. Cukup sampai di sini mohon maaf hanya dua pertanyaan yang terjawab karena waktu yang terbatas. Insyaallah kita jumpa lagi esok kalau saya tempat yang sama di sini ya, tidak lagi di Telkom tapi di sini di jam yang sama.